الله بسم الله الرحمن الرحيم واتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله العظيم وأتوب إليه في يوم أكثر من سبعين مرة صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فيعبد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون sedang solat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang mulia ini di hari yang mulia ini di atas mimbar yang mulia ini khatib al-fakir berpesan pada diri pribadi kepada kita semua yang berahmah Allah untuk tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketahuilah bahawa perjalanan tidak panjang Bekal kita amat sedikit Sementara yang akan kita hadapi suku datang yang luar biasa Dan tidak ada bekal yang terbaik Kecuali bekal takwa Pada terwari Fa'inna khayal zari takwa Fattakuni ya ulil albar Fattakiman Ya Allah subhanahu wa ta'ala Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa membukakan kita taubat Dari hamba-hamba Dalam sebuah hadis kursi Rasulullah SAW Mengatakan Dia bersabda bahawa إلا Allah yabsutu yadayhi fil layli yatuba usiyun nahar Allah bentangkan kedua tangannya di waktu malam agar hamba-hambanya yang berbuat dosa di waktu siang sempat bertaubat. Allah bentangkan kedua tangannya di waktu siang agar hamba-hambanya yang di waktu malam berdosa sempat bertaubat. Pintu taubat senantiasa Allah buka. Allah tidak pernah tutup. Dan ada kalimat kalimat yang Allah Subhanahu wa taala hingga peristiwa mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketika kita mulazamahkan istighfar mohon ampun beristighfar taubat kepada Allah maka Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul menjanjikan man lazima istighfar ja'alallahu lahu min quwwatihi makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib semua kita berdosa dan namun siapa orang yang senantiasa melakukan istighfar mohon ampun dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Maka kata Rasulullah SAW, Allah akan buat hidupnya sempit menjadi lapar. Apabila dia bisa, galau, punya banyak masalah, pasti Allah akan kasih jalan keluar. Dan Allah akan berikan rezeki yang tidak pernah terpikir olehnya. Mau terima rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah buka pintu tempat kapanpun juga, siang, malam, pagi dan petang. Karena ada yang menimpa diri kita baik pagi, petang, siang dan malam maka bertobatlah Allah berfirman dalam surah 24 surah Nur ayat 31 watubu tubu jami'an ayyuhal mu'minun wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun bertaubatlah kalian wahai orang-orang yang beriman kepada Allah agar kalian beruntung. Ini terima rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh kita, taubat kita. Allah berikan ampunan kepada kita dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Anda pernah dengar barangkali bahwa Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya. Dulu di zaman Bani Israel ada seorang perempuan bagi dia adalah perempuan pezina senantiasa berbuat dosa sepanjang hidupnya dosa besar dianggap kecil bagi dirinya namun ikhwat terima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala tengah siang seperti ini ikhwat terima perempuan kemudian minum dari sumur. Usai dia minum, kalau dia tegakkan punggungnya, maka dia lihat ada seekor anjing berputar-putar sumur sambil menjulurkan lidah. Maka dari itu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah titipkan iba, rasa kasihan pada hati perempuan itu. Maka kemudian tanpa disuruh dia lepaskan sepatunya. Maka dengan patung yang lima, dia ambilkan seteguk air dan diberikan kepada anjing, hewan najis itu. Anda tengok Fatimah bagi Allah hanya berbuat kebajikan sekali maka Rasulullah SAW mengatakan Allah mengampuninya dan Allah memasukkan dia ke dalam surga. Fatimah bagi Allah Subhanahu Wa Taala pintu taubat tidak akan pernah Allah tutup bahkan terhadap orang yang mengurus 99 orang. Anda tengok Fatimah bagi Allah sungguh dosa itu meresahkan, dosa merisaukan dan membuat hati kita tidak lagi bisa berpikir jernih. Hidup kita berantakan Allah berfirman dalam surah Nisyar Al-Nasra laka sadra Bukankah telah kami lapangkan dadamu Muhammad Wa rafa'na laka zikra Wa wadahna laka wisra Dan kami hilangkan dosa-dosa dari dirimu Al-lazi yang kau tutuhram Dosa yang memberatkan punggungmu Siapa orang yang terhormat buat terima oleh Allah Apabila dia sudah berketahuan Melakukan dosa Pasti dia akan menjadi manusia yang hina tidak mampu lagi dia tegakkan kepalanya Ini terjadi Allah Dengan seorang jagoan Seorang preman Di zaman Bani Israel Dia membunuh 99 orang Menurut orang lain mungkin dia menyeramkan Mungkin dia adalah sosok yang kuat dan perkasa Namun di hadapan dosanya Dia terpuruk Dia menangis mencari pintu taubat Maka dia datangi seorang ahli Dan dia mengatakan dosa terlalu banyak Apa dosamu? Aku membunuh 99 orang Akankah Allah terima tobatku dengan dosa seperti ini? Maka alim itu mengatakan tidak Allah tidak akan menerima tobatku Maka dia kecewa dengan keputusan alim itu Dia tepas lehernya Hingga dia dengarkan 100 orang dia pun Namun anda yang terima Meskipun kata orang perkasa Meskipun menurut orang dia kuat Tapi di hadapan dosanya dia runtuh Dia cari pinjam kemana-mana sampai dia temukan ibadah lima kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah seorang alim yang lain yang mengatakan kalau kau bertobat pasti Allah terima. Bagaimana cara tobat yang paling benar yang harus kau lakukan? Maka alim itu mengatakan pergilah kau tinggalkan kampungmu sekarang, pergi ke kampung yang baru di dalam kitab-kitab mereka sungguh anda akan temui saat itu orang yang bejat durjana ini tidak melakukan amal ibadah barang sekalipun ia baru hanya berhijrah namun di tengah jalan dua lima kepada Allah Subhanahu wa taala Allah ambil nyawanya dan ada tengah kalimat kepada Allah simbol dari sini Allah mengampuni dia karena niat taubatnya meski dia belum mengamal ibadah apapun. lima kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terima doa kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد وصليت وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم العالمين انك حميد مجيد وكلمات bagi Allah Subhanahu wa taala bertakwa kepada Allah takutlah atas dosa salah yang kita berbuat sengaja maupun tidak maka iman meminta ampun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan umur saat itu lima kalimat kepada Allah. Saat itu ada seorang pria datang dari saya tiga kami baru saja mendarat di bandara bin Abdul Aziz Jeddah terima kepada Allah Subhanahu Wa Taala seorang pria bulan hari melihat saya namun begitu melihat saya enggan lagi dia bercerita dia kembali lagi ke tempat kalau dia datang lagi terima hingga berkali-kali Cuma saya memperhatikan orang ini bulan hari terus hingga begitu saya dapat ilmu terima kepada Allah Subhanahu Wa Taala maha langsung saya menoleh ke mengatakan ini sesuatu maka saja yang berkeringat dia mengatakan Ustaz jika kita nanti berumroh apakah bahu sebelah kanan harus terbuka Ustaz saat pakai pakaian ini saya mengatakan ya sunnahnya bahu sebelah kanan dibuka karena untuk anda beristilah anda harus beristilah anda membuka bahu sebelah kanan itu sebuah maka kemudian tni mengatakan Ustaz boleh nggak boleh itu Rasul sudah kayak apa kaum Basir bilang? Maka kemudian saya mengatakan, ada masalah apa kau itu? Maka subhanallah, dia yang gagah itu, dia yang menanggungkan itu, tiba-tiba dengan rasa malu, anda undang diri, dia mengatakan saya malu. Malu kenapa? Ada sebuah hal besar yang menurut saya suka. Tapi kalau kita, barangkali kalau di air dia akan pamerkan semua orang. Iya, biarlah Allah bersama ketika pantas hadir di rumahnya dengan sebuah dosa besar yang tertato dirinya. Saya mengatakan tolak kepada Allah, biar tutup bau itu. Nanti Allah terima dari Allah, kita pergi ke Dua hari di yang Allah terima, rupanya dia sungguh bertobat, benar kepada Allah. Pagi hari Allah terima, nanti Allah saat saya sedang sarapan, dia datang kepada saya. Ustaz, Alhamdulillah, wajahnya sudah mulai cerita. konsultasi boleh silahkan begini Ustaz ada sahabat saya yang kebetulan umroh juga di Madinah sekarang Ustaz dia ingin konsultasi kepada Ustaz tapi dia malu kenapa? karena dia orang yang jijikan Ustaz jijikan kenapa? dia berbuat dosa Ustaz dosanya apa? zina Ustaz saya mengatakan Astagfirullah Ustaz kalau dia taubat kira-kira dia bikin umroh kira-kira Allah terima umroh saya jawab kalau dia tahu langsung sumpah Zina ini sering Ustaz. Berapa sering saya tanya? Seratus kali juga ada Lagi-lagi saya istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar saya lebih keras kepada iman. Membuat dia mengejar. Ustaz, orang bijak kayak begini. Kalau dia bertobat kira-kira Allah bukan nggak pintu Maka saya mengatakan meski dosa tinggi lagi, meski dosa itu susah bumi, asalkan dia taubat pada Allah yang sungguh-sungguh, Allah akan berikan sebagai tobat maka dia benar. Begitu dia mengatakan Ustaz, banyak Mungkin tidak seratus Ustaz. Saat dia mengatakan mungkin tidak seratus, saya berharap angkanya tidak sampai seratus. Saya kejar berapa kali dia di sini. 200 kali juga ada. Saya lagi dengan astagfirullahaladzim. Saat kepala saya gilir-gilir, mata dengan mati orang membayangkan kebijakan orang ini, maka dia kejar. Ustaz, kalau orang bijak kayak begini, dia bertobat, Allah terima tobatnya. Saya bilang pasti kalau dia tobat sungguh-sungguh. Ustaz, ya malu Ustaz. Tapi mungkin apa yang saya sampaikan akan saya sampaikan kepada dia. Boleh nggak saya ajak dia ke kamar Ustaz? Nanti waktu lima saya mengadakan baik, saya pun Maaf kalau saya salah saya pergi ke atas kamar saya, saya baca buku sampai pukul 8 tuh jam 8 itu sudah ada seorang Manis dan juga pasti saya dan kawan orang yang puja Anda tengok kalimat Nabi Allah yang mengucap salam Dari balik itu saya buka Dan kemudian saya balas salam dari subhanallah Yang saya harapkan doa Yang datang yang saya doa Maka saya bilang mana temannya Malu Ustaz tidak berani Tapi Ustaz boleh saya ngobrol Malu kemudian orang itu saya persilahkan Kita ngobrol dalam setengah jam berbicara empat kalimat diulang-ulang terus tentang apabila sahabat saya menjadi mustad Apabila dia bertobat, mungkinkah Allah terima tobat? Dan saya terus jawaban tidak akan pernah berubah. Allah terima tobat. Nah, dia terima tobat Allah Subhanahu Wa Taala usai setengah jam. Dia berbicara dengan saya, maka kemudian dia bilang, saya pamit Saya akan sampaikan kepada sahabat saya. Silakan. Makanya saya sudah mau ya Allah. Saat itu dia salam. Saya mengira dia cuma salam. Oh Subhanallah. Dia menunduk. Dia cinta tangan saya dan saya terbiasa cinta dengan Nabi SAW. Maka dari waktu lima saya pengen tarik dan rasa saya tangan saya sudah mulai basah. Rupanya pengen badan bergoncang. Ada dari waktu lima nanti Allah saya tanya apa ya? Maka begitu saya tenangkan waktu lima dia berdiri, yang sesembah air mata terus mengalir. Dia mengatakan, orang yang itu, orang yang hina itu, yang bejat itu, yang lain adalah saya Ustaz orangnya. Belasan tahun Allah Subhanahu wa taala siksa saya dalam dosa yang saya perbuat. Saya tidak pantas hidup Ustaz. 200 kali lebih saya berzina dan saya tidak pantas mendapatkan kemuliaan dari Allah. Tapi apa terjadi? Allah kasih istri saya soleha, jilbabnya rapi, dan selama menikah saya terus berontak. Saya tidak pantas jadi suaminya. Subhanallah, hukuman Allah belum habis-habisnya. Allah kasih dua orang anak pada saya. Dua-duanya sekarang sudah menjadi gadis besar dan masuk pesantren. Setiap hari saya selalu nangis. Setiap hari saya pergi meninggalkan rumah. Saat itu saya selalu berdoa pada Allah, Ya Allah, jangan kau kirimkan laki-laki jahat ke rumahku. Jangan kau siksa aku apabila aku dapati istriku kalimat Nabi ya Allah. Kita tahu bahwa tidak ada kesombongan dalam dosa. Tidak ada yang bisa dianggap mulia dalam kedurjanahan. Dan ketahuilah, dosa itu menyiksa hidup kita. Warfana gadikra. Saat kita sudah bertobat pada Allah dengan sungguh-sungguh terima. Kita bersihkan dosa-dosa kita. Istighfar, minta ampun pada Allah dalam sehari Rasul mencontohkan sungguh aku beristighfar minta ampun pada Allah aku bertobat padanya dalam sehari lebih dari 70 kali Andai Rasulullah yang mulia yang dosa-dosa sudah Allah pun perlu 70 kali minta ampun pada Allah lalu berapa istighfar yang harus kita baca dalam setiap hari ketahuilah bahwa sesungguhnya dalam kemuliaan seseorang pasti dia bersibuk pada Allah Subhanahu wa taala maka kita ada manusia mulia.